الحمد لله الذي أمرنا باعتصام حبل الله والابتعاد عن العادات الجاهلية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآيات Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Absus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu tadhulul jannata bisalam. Izinkan karena ini kawal kajian awal sawal tugas kita adalah menjaga kepitrahan ini cuti cara untuk tetap istiqomah Izinkan sebelum mengetengahkan tema yang akan dikupas, dibahas, diketengahkan, saya atas nama pribadi Epi Effendi mewakili keluarga walaupun tanpa disponsori Hongguan dan Marjan mengucapkan mina aidin wal faizin taqabbalallahu mina wa minkum siyamana wa Semoga kita tetap bisa menjaga kepitrahan yang sudah Allah beri kepada kita dengan tetap istiqomah. Malu kalau malam minggu nggak keluar. Terlebih keluarnya wisata rohani piknik ke masjid. Malam minggu di rumah aja. Era eh, tukut tiang listrik. Tiang listriknya di luar. Jelma tiang listrik. Malam minggu nggak piknik nggak wisata rohani. Era eh, tuku dodol. Dodol aja piknik. Malam minggu nggak ngumpul. Kaleng aja punya keluarga ngumpul. Si era tuku kaleng Hongguan aja ngumpul sama mondenya jeng susu cap nona jeng nisinnya jangan menunggu bahagia untuk berkumpul demi Allah berkumpul dalam frekuensi resonansi yang sama seperti ini Allah bahagiakan ini gaple gaul tapi soleh walaupun secara pengertian gaple itu gaflah gofil lalai Gak boleh orang Islam itu lalai Anil lagwi mu'ridun, tinggalkan yang kira-kira melalaikan. Latul hikum, amwalakum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu, anakmu, istrimu, perniagaanmu melalaikan ingat ke Allah. Nah, ini ala dikrika, minta tolong ke Allah. Isti'anah. Ya Allah bantu ingat kepadamu. Why? Karena semua dari Allah. Semua diurus oleh Allah semua berawal dan berasal dari sisi kehendaknya. Yang paling bahaya kalau kita tidak saling mengingatkan, kita semua akan pulang kepadanya. Saya kembali setelah pesan-pesan berikut. Ya. Kullu man alaiha fan. Kenapa gaul harus soleh? Kullu azalli musamma. Semua ada masa expirenya Kulu Kullu nafsin da'iqatul maut semua akan mencicipi yang namanya kematian daikoh itu mencicipi sebentar saja kita dimatikan lalu kemudian dihidupkan di luar negeri ada sebuah kawasan 17 hektar luasnya di sana untuk observasi setiap ada orang mati dari rumah sakit dibuang ke sana itu dikubur kamera di jam dipasang untuk lihat reaksi perkembangan bagaimana Allah menyikapi mayat Hari pertama kalau dikubur, fenomena yang akan kita dapat pengap, penat, pekat, engap. Itu percaya cobaannya maut perwakilan lah. Terus laporkan <laughs> dua poewe. Ini tidak dikubur tapi tetap bereaksi karena yang dicabut dari setiap manusia kenapa gaul harus soleh, gaul tapi soleh karena teman sejati hanyalah amal. Bila waktu lah terhenti diantep jelema telung Hari pertama membiru. Nu dirawat, di pese, di spa, di sauna, hari pertama membiru, ti Hari pertama, hari kedua meletuslah lin balon hijau, daleman terburai, terurai. Yang paling pertama meletus adalah perut dan kemaluan karena itu hawa nafsu. Lalu hari berikutnya semua yang empuk-empuk mata, lidah mulai pucat bararitu. Lalu datanglah para utusan Allah, lalar hijau 5 km kita kecium sama lalar hijau dengan sensornya. Lalu datanglah belatu. Lalu rambut nusok di herdrayeran, nes di kuramas teh, cara roplo, Lalu apa yang mau kita banggakan? Singkat cerita 25 tahun tinggal tulang belulang. Wajah kita mirip akhirnya. Ngapain sombong dengan ganteng dan cantik? Relatif catat. Ganteng cantik itu relatif. Nu goreng nu mutlak mah. Jadi nggak maot mah nggak maot. Ewe kasep, ewe ganteng, ewe sombong, irung mancung tuh nggak ada. Nggak ada mancung itu. Pesek juga nggak ada. Yang ada mancung tertunda. Rata muka kita sama tengkorak. Maka penting gaple gaul tapi soleh dan bumi ini akan diwariskan kepada orang yang soleh Al-Anbiya 21 105 surat 21 ayat 105 janji Allah maka orang soleh itu jasadnya utuh bumi pun malu menyentuh tak tong baong muka sama tengkorak kendaraan sama walaupun tidak pernah nyicil untuk beli kendaraan tersebut keranda pun bekas orang betul tidak pakaian sama kalau hari ini endorse isuk mah kasar tak berjahit tak bersaku tak berenda kapan ngarana oge unik kapan kita dipakaikan kapan nya kapan-kapan we ican hayang mah sok we ti heula da kematian mah kan mistis bisa jadi secara waktu saya belakangan anda duluan atau tibalik anda duluan saya belakangan bisa jadi kan semua juga para perindu surga walaupun ada surga yang tadi rindukan. Yakin ini aurana aura kasbon kabe. Hayang arah suka surga mentak sholat maghrib berjamaah teh yakin ada hidup setelah mati, yakin ada akhirat setelah dunia. Tapi persoalannya kita sama. Nggak mau perginya. Hayang nggak surga? Ini tah ayeuna Tuh kan embung ustad heula we nanti cenanya. Kenapa kita tidak merindukan kematian? Karena jarang transfer amalan untuk bekal kematian. Gawe di Batam, kontrak setahun, dua bulan, tiga bulan. Istri nelfon, nggak bisa pulang dulu bu, kontrak belum selesai. Kalau butuh, paling ayah transfer aja. Kalau mau ketemu, vikol lah, sok video call. Ada rindu pulang, cik duit nu dikirim teh jadi sawah, jadi tanah, jadi kendaraan teh. Ada rindu pulang seperti rindunya kita mudik kemarin ke kampung kita masing-masing karena ada rindu pulang karena sering transfer kurang terhayang balik ke akhirat naon terbuka amal subuh tunduh bener nggak duhur ripuh asar hoream maghrib tiris pabelit jeng dunia terbaliknya <laughs> nu boga tipi nu henteu mah isya hareudang tahajud pagujud jeng selimut subuh kaberangan asar kaburitan beberihun subuh kaberangan asar asar atau kaburitan kan jika nu bener teteh jadi nggak ada rindu pulang fenomenanya catat beda ujian dunia dengan ujian akhirat kenapa harus gaul tapi soleh gaul dengan wacana gaul dengan hasanah berpikir tuntas karena berwawasan luas orang pintar itu al-kaisu manbana, ba'dal amila al-maut orang yang berpikir tentang amal untuk bekal setelah mati eta nu pinter mah mentak si, si mamah pi sing soleh weh orang soleh pasti pinter tapi orang pinter minum tolak angin jadi nu pinter mah salah satu indikasi nanti nu gaul wawuh jeng urusan akhirat urusan ujian akhirat itu dikasih jawabannya awas nikmat kubur awas ajab kubur dikasih tahu Allah Allahumma ini a'udzubika min adabil qabri tiap salatnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur karena itu pasti terjadi kalau amal nggak bener hancur tuh dikasih tahu jawaban tuan yang nggak dikasih tahu arah akhirat mah tanggalnya iraha jam berapa di mana sedang apa maka ada husnul khatimah ada suul khatimah beda dengan ujian kampus di dunia kata dosen besok ujian Kuliah boleh setengah hari hari ini. Persiapkan untuk ujianmu besok. Jam berapa, Pak? Jam 12. Ngapalkeun. Eta bedanya dunia yang akhirat. Sementara kata surat duha wal akhiratu khairu wa ab. Oh, akhirat itu lebih kekal. Tapi berapa persen orang yang berpikir mati enak? Lalu bandingkan berapa persen orang yang berpikir mati enak dan orang yang berpikir tentang hidup enak. Pada dunia ini akan ditinggalkan dan semakin jauh meninggalkan, akhirat semakin dekat dan mendekati. Ini bab mudik ilallah, gaul tapi soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang-orang soleh? Maka ada kitab khusus Riyadus Salihin. Berkumpullah di taman orang-orang yang soleh. Jadi gaul tapi soleh. Ay gaul naon ustad, Soleh wae. Gaul teh gawe na ulin. naon ulin Dahiruk maka ulinan, ibun walahun, tapi jangan dipermainkan kehidupan, mainan kehidupan, mainkan kehidupan. Adunya usijdul mukminin. Dunia itu penjara bagi orang beriman. ker macet, ker sibuk, ker apapun aktivitasnya, ngong adan mah sorry to say, berhenti dulu. Tiga kali kita dipanggil Allah, satu musim adan, dua musim haji dan umroh bisa dipending dulu ini mah diignore di deadline kalau haji umroh pending ah nanti Paris Bali dulu ah salat engke dewe haya ala sholat insya Allah lah ngorakene tapi panggilan kematian hati-hati tidak bisa ditolak sebelumnya tanpa verifikasi tanpa konfirmasi masa maka kenapa kita harus gaul tapi soleh berkumpulah dengan orang-orang soleh ingat ke opik tombo ati ada lima perkaranya yang pertama baca Quran dan maknanya Innalladzina yatluna Allah. Rindu Ramadan? Rindu dong. Ramadan mah tadarus, ayeuna nama taradaek terus. eren, we. Itikap Ustaz 10 hari terus. Nah, ayeuna teh sholat kan menang Lailatul Qadar. Jadi tesolat salat sakali nyokotnya pahala tinu kamari. Nyada. Malaikatnya tukang kiridin. Enggak gitu. Silman kotoaka, sambungkan yang terputus denganmu. Bergaul dengan pesan Ramadan. Taraweh ganti ku tahajud, tadarus ganti ku murajaah. One day one ayat. Target kita tahun ini khatam terjemah. Kalau kemarin khatam Arabnya, ganti eh nama khatam terjemah memperbaiki bacaan salat kita lalu memaknainya beli buku bacaan salat mufrodat perkata biar sholatnya ada ruhnya eta gaul ngaranna dan nu gaul mah tahu segala tapi tidak dilakoni segala catat orang gaul itu tahu segala tapi tidak dilakoni segala ibarat kata gaul tapi soleh itu emas masuk ke toilet yang ada kotorannya emas lain mun aya emas jatuh ke toilet yang ada kotoran manusianya emas lain emas ngan warnana hampir sarua ngan bedakeun hiji teuas hiji bieu jadi mental orang soleh itu lah biye, sanajan dinu kotoran, bersih we just the way you are. Jadi diri sendiri. Saya dakwahnya jorok, punten. Saya terkena, saya lagi naik daun dah hilir. Sometimes kalau lihat saya di tem, tong dipoto lalu dipiralkan turun bantuan. Ini masalah God mangpet ini. Mereka hamba saya yang harus dibebaskan. Jorok-jorok si Ustad ayah didinya. Alus mana preman mau di masjid, jeng Ustad mau di tempat prostitusi alus mana? Preman mau di masjid, jaksa mau na apa tuh? Kasetrum, mau ampli. Urang maut di ditu sugan we ai makal wudu mah keur dakwah maut. Tong diaminkeun can hayang, amin. Dayu wae. Ini masalah cara pandang objektif. Nah, satu ketika dapat fenomena ini. Mekal wudhu, dikupluk, di kameja jeung bebaturan nusa frekuensi yah. Stres eh duit loba apa butuh uh, orang awur-awur. Deketan PL kan saya sok nyeri hati. Ustadz, kalau ngundang Ustad Epi berapa sejam? Memang orang PL. Nanyakun saja om, mah jika jakir naik tara narima amplop mobil mau sorangan mun monok hotel mayar sorangan mun di pengajian diberi amplop tara ditarima saya mah bongkar dirinya simpan amplopnya cokoh duitnya <laughs> ya aur-aur atau duit lewite. teh karena dakwah itu bukan hanya cerita tapi charity empati dan peduli bagikan anpik-umpik alaik ke Allah digantian lebih hade pakai dakwah ah kenapa tidak menyentuh saya is hati-hati semua perempuan di dunia adalah mulia, terlebih ibu saya. Jadi saya bukan tidak mau menyentuh Anda, saya memuliakan Anda. Ah, sini. kan tersanjung ya. Mana mungkin rakyat jelata harus mema, me, apa? Mana mungkin rakyat jelata harus menyentuh sembarangan premasyuri yang Allah rajakan yang namanya perempuan. Nah, cicing mulai. Oh gitu ah lain hayang, lain ya, kamu teh mulia di mata Allah mah ibarat kata kenapa saya harus berjilbab ah, menutup aurat mulai tah ngantir iya dakwah pelan life is a process gaul tapi soleh gauli katanya anak gaul tapi nggak mau digauli gauli dengan pendekatan touching membina tidak menghina setuju menghajar tidak mengajar mengajar tidak menghajar menyayangi bukan menyaingi, mengilhami bukan menghakimi. Lalu kan curhat terjadi interaksi. Main dakwah, main adventure. Ah kenapa perempuan harus menutup aurat? Bere rambutan. Nuhiji dibuka, wiji masih dibungkus. Teteh milih yang mana? Pilih yang sudah dibuka. Ih gila tuh itu mah udah nggak steril. Tuh kan, rambutan aja masih pengen yang dibungkus. Kalau teteh terbuka kayak gini, nanti kayak rambutan. Kermaya rambutan, mulai disentuh pemikirannya jadi teteh lebih memilih yang tertutup kan artinya yang steril maka tutup biar steril mulai tersentuh ah udah punya pacar nggak niat karena nggak seboga apa ngajero hati saya nggak niat pacaran dan saya tidak pernah punya rencana untuk memacari siapapun kenapa ah logikanya gini ya kalau teteh dikasih handphone suka yang baru pakai kardus masih original atau handphone bekas jawabannya spontan dong handphone yang baru atau harganya juga masih bagus nyakit tuh jadi lamun aww istri pacaran atau urut dicabakan ku batur ya tuh original deh mun pisang mah pisang goreng sarwa tuh harga brownies jeung pisang goreng makuta mun ayeuna mah beda pisang goreng mah ku tukang beca kadang bungkusna mangkalah pangajian maka kenapa saya ngaji mulai berhenti make makalah dibagikan sok nyeri hati suki suka ya tukang surabi suki suka ya tukang pisang nah mang ya di mana anu ngajual DKM cenah Allah tema us ayam minyakan ayat Quran hadis angesah ah Ternyata bungkusnya tukang becanya bang. Tapi beda brownies mas. Selamat siang pak. Ada yang bisa dibantu asup teh dikeresekan beda harganya jadi kalau ingin beda gaul tapi soleh nah itu teh kenapa saya nggak mau pacaran karena saya memuliakan perempuan yang tidak boleh sembarangan disentuh teteh kalau nikah nanti gaunnya pengen yang 50 ribu tilu potong di Cimol Cibadak Mall pengen yang 20 juta gaunnya yang 20 juta dong alamiah ya artinya berpakaian itu menutupi aurat itu Allah gauni Allah muliakan nah ini kan sentuhan gaul digauli tapi soleh caranya beda dulu sama Kiki Briges ya awal-awal pemuda hijrah ber berangkat saya punya gerakan aneh mekal wudhu sudah tahajud bareng kiam di Baitul Syukur kupluk dibuka kumpulkan duit sama menangna bawa tuh ke Blok S ke Black Sari tem, ya mau saksi dising maut didinya jadi fitnah Kiki wanian itu muka baju orang syukur wudu kata mah uji nyali kuat te, te kuat lambaikan tangan ya karena mau duit amanat kerbikenan kasih jilbab di pepatahan teh gimana kalau wafat sedang nggak jelas. Itu tidak sedikit orang yang berhenti karena tersentuh hatinya. Tak iya gaul tapi soleh. Ainu gaul mah kudu gaul. Dan soleh bukan harus autis. Cicing di imah soalim. Enggak. Nu soleh mah bergerak. Energik. Turun ke jalan. Adventure. etnik runaway. Saya kemarin ke Kalimantan 4 hari ya menjelang Idul Fitri aduh sombong ting dakwah teh jadi itu mah mau ngewa ke jelema teu nitah jelema nitah daun celi langsung ke mitosnya juara banget rek ngomong dalil dirinya mau bisa ngomong ke arifan dirinya mah orang sing bagus dayak ya orangnya dayak pemuda yakin ya. nggak nggak bisa sombong harus bergaul ya kulu mauladu yuladu ala fitrah kita sudah fitrah tadi ke pom bensin Pak dari nol lain dari jonggol sanes senaya bensin suganten nanyakan alamat tongsok berburuk sangkanya di pom bensin di udah ku dua motor ah iya mah eh gelutea teh motor ah, motorna lebih garude cc na 250 250 mudak motor orang KSR 150 dek coba langsung nyalip ti hari naon mana wani sanes ah itu bojona ka kantun di pom bensin tuh orang goreng sangka we nya poho urang teh mau pamajikan rusuh udah loba kejadian nyeri hati teh ngantri tapi tadi ladangan motor nanti dibawa Nya kan pernah ya nu ditilang helm make kaos tangan make jaket kulit sepatu boot anger ditilang nah pak STNK ayah PPKB dibawa malah nah ditilang rujit ningali mana lembangan tuh make motor sana <laughs> jadi nggak ganggu nu operasi tete nya gaul lain gawe naulin turun bersenyawa dengan keadaan nu tadi teh sanajan masuk ke toilet emas adalah emas ngan sing, pin, sing, bi, sing bisa ngabedakan maka nggak boleh judgement nggak boleh punishment kebenaran jelas kesalahan jelas tapi untuk menjelaskannya harus pelan kadang kalau tergesa-gesa jadi salah pemahaman timbul konflik merasa benar tidak benar merasa nah ini yang harus digaulkan way of thing, cara berpikir ini Rasul nggak gitu. Rasul tuh menyentuh. Jika kia gaul ke masjid, nggak gaul kalau nggak ke masjid. Nggak gaul kalau nggak kiam, nggak gaul kalau nggak kiroah, nggak gaul kalau nggak rajin sedekah. Bahwa nu gaul teh nu di diskotik, ya, nu gaul teh nu di dugem, nu gaul teh nu di karaoke, nggak itu mah jahiliyah gengs saya Amarona bitisomi Alhamdulillah kenapa harus berpegang teguh kepada tali Allah ternyata nuk itu dicaritakan dalam Al-Quran wal ibtiadi suatu yang harus ditinggalkan anil adatil jahiliyah bahwa lama tawaf gitu di baraju ah kenapa saya harus pakai baju kurung itu teh cara Allah memuliakan dan karena perempuan mah seperti surat undangan semakin terbuka semakin yang melihat merasa terundang nu gawe lain nu anu muka orang mantan, maafkan aku yang dulu Dulu aku belum syariat masih konvensional Oratku terbuka Dulu aku haram jadah sekarang aku di atas saja ada. Setiap orang punya masa lalu Orang berdosa seperti kita punya masa depan Dulu belum syariat buka orat Sekarang maaf Akunya sudah konvensional Dulu aku buka orat Sekarang aku pakai jilbab Tak era menggawanya Ustaz Epi Itu pakai jilbab Ustaz Epi nawai di jilbab nya da kudu nyontohan ka budak mah nya jadi budak saya teh meuntun nutup aurat teh rada eraeun si aya wae pakai jilbab pakai ciput nya da cowok mah kadang egoisnya. lalu di Inggris tuh ada observasi kan kita macet nih sama nah ini tugas wali kota baru harus bisa melerai kemacetan tuh kamu macet perasaan ya di Inggris itu teknologi lalu lintasnya modern tapi kenapa kecelakaan riskan dan sering terjadi. Ini miris. Ternyata penyebabnya adalah perempuan. Kan di Inggris di luar negeri mahnya barebas gitu. pakai baju nanti tilu para patah ranjang teh nih. Ditingali dosa teh ditingali kata berak ya teh. Nya tundukkan pandanganmu di apa pabalatak deh. Kuma iya cara ngahindarina? bereme, bentak antara ada dan tiada Dibentakin kaciri dipuremkan ke bawah dipuremkan tawe ya. ternyata se sebuah survei memberdirikan perempuan di perempatan jalan dan saat itu pun terjadi beberapa kecelakaan Ya benar, penyebabnya itu. Karena perempuan itu seperti surat undangan, semakin terbuka, semakin yang melihat merasa terundang. Tong borono ningali nu ngacung. yang ningali ayah tukang beca diperkosa pakai hot pen, wah ayah hati-hati perempuan seluruh tubuh orat seluruh tubuhmu aurat illa minha kecuali yang biasa tampak muka dan telapak tangan teu kudu sholat salat make mukena ngesar imah. nah, ini Islam Islam tuh selamat ada pengajaran perintah Islam yang mencelakakan kudu gaul jeung aturanana ame soleh ada nggak satu item saja perintah atau larangan Islam yang menjerumuskan yang melakukannya jadi celaka? Islamnya aja artinya selamat, iman aja artinya iman. Tapi prakteknya sianku polisi, sianku helm, sianku tiung, sianku Allah. Sok mun naik motor tara lepas helmnya. sianku polisi, tapi mun urang masjid, kadang tiung dipasang di masjid. Hati-hati. Ini nggak gaul harus disiplin. Orang gaul itu orang yang merasa di CCTV, diperhatikan ku Allah sendiri, banyakkan gitu, wa istiqomah. Tidak terjebak keadaan. Apa ayatnya Ustaz? Wa in tuti aktsara man fil ar yadhillu an al alam 116. Jangan terbawa arus terbawa kebanyakan orang heaveningna ke di mana mata saya katakan yang tidak gaul yang tidak ke masjid sekarang tempat yang paling heavening dua kenapa saya mendekat ke Viking ke Bobotoh ke Persib karena usum Persibayan di darinya jelema. Yang happening itu masjid dan lapangan bola. Matak saingan urang mah pengajian mun Persib main. Waktu di Alatip dulu, nges saya harus bijak. Mun malam minggu Persib main, nges setengah main ewang. Ngaji ti Isa nepi ka maghrib di maghrib eh ti Isa lepas sholat kita nonton bareng. apakah teh Persib nanti eleh alhamdulillah, untung ngaji hela Ya, Munteng aja lah Persib eleh 2-0 mantak gaul tapi soleh. Silakan apa yang kamu sukai. Kata Nabi tak sok. Tapi ingat Pak Innaka mayitun. Engkau akan jadi mayit. Kul mam ahbib apa yang kau cintai, cintai saja. Tapi ingat fa inna fa innahu mufarikuhu. Semua akan berpisah denganmu. Wala tafarraqu. Jangan kau berpisah denganku kata Allah. Karena kau kembali padaku awas kergaul nu salah tului maut karena innamal a'malu bil khawatim amal itu tergantung ujung berapa juta manusia yang wafat di atas perempuan yang bukan muhrimnya yang malu bukan dia aja keluarganya malu anaknya malu kalau punya anak dan istri maka bingkai rangkai kematian husnul khotimah dengan cara GTS gaul tapi soleh gapleh nongkrong di masjid keluarga Allah tuh dua satu pemakmur masjid dua penghafal Quran sok damu jamil ge tidak langsung seperti itu Ibrahim tidak langsung seperti itu Taki Malik tidak langsung seperti itu semua by proses Alhamdulillah yang mujamil sudah sold out ya jadi saingan telobating gitunya Alhamdulillahnya dan terjadi jaminan ganteng manu penting payu ya gara ranteng malam minggu ya curiga ya ya di masjid da ya, kadang ke masjidnya pelarian tapi mudah-mudahan niat kita mah lurus naon sia di masjid dua yakin ngiring ngecas ah sia mah suganti teh itikaf 10 hari Ramadan araya ah, di masjid marawa kasur marawa bantah naon ieu kosan mahal <laughs> cenah oh homeless eta mah ya luruskan niat ya by proses semua proses One day one ayat innaladina yasluna kitaballah wa aqamus shalah hayang tereh jodoh terehkeun absenan Allah penuhi. Bisa jadi jodoh teh di masjid. Mun ngajina karena Allah tuh kan menang cai. Coba mengajinya karena cai, oh cai sakitnya tuh di sini. Ayeuna nu can menang jodoh, keur ngaji mangi jodoh cokotong. Tong main cokot wae tanya heula. Karena cuka cokot wae. Jelema eta mah lain cai. Teteh bogoh tuh. Tapi dah janji Allah bab gaul tapi soleh. as awas solihat Nu soleh jeng nu soleh. Anu baong jeng nu baong. Ada ibu-ibu curhat, Ustaz cina bahwa lamanya rayuana maut si bapak teh. Ayeuna mah berubah, berubah kuma bahwa lamanya cina sok kemana pun kamu ingin pergi aku hantar. Itu teh dulu nepi kak ibu teh bogoh ku kata-kata nu eta teh, anu mah kawin di imah weh, Bu ingat nggak pepatah mengatakan Ibu sudah berjodoh kan sama bapak? Iya. Kalau jodoh tuh nggak kemana-mana. Cicing wedi ima imah. hati-hati jebakan Batman, omongan lalaki mah, babe, aku tidak punya siapa-siapa di dunia ini kecuali kau seorang pelenung irung nate, Bengkak hati nate Yo ya aku terima. Pas kawin teh bener tuh bukan naon. Imah ngontrak dan sebagainya karasa opat tahun rumah tangga itu bukan nanaon curhat ka ustade saya ustad opat tahun rumah tangga yang sehat bukan nanaon yang cerai nah ngomongnya gitu geruan salakina ya Ya, iya pemajikan tapi kaya yang cerai Ya rumah tangga aja, amat bukan naon ai baheula orang rayuan nggak dirinya kumah aku tidak punya apa-apa kecuali kamu bebnya wajar weh Tanya nama di diberi kalau ember, dispenser, magic jar, anuk, tak itu boga, syukuri. Kita hati-hati ya. Adam itu kalau ngomong ada maunya. Kalau hawa-hawanya curiga. Sok Adam mau ngomong tapi rata-rata akhwat suka terjebak dengan rayuan Adamnya. Saya positif thinking saja karena hawa itu tahu manfaat lidah buaya. Jadi resepnya we dirayu teh. Nyawa rayuan eta teh. Ayo geus kawin mah, ah eh, pret ah. Ya, sok keur bobogohan mah tandem naik sepeda cerut ah berat tuh entuh nyumput karena candi sentuh belum terjamah jadi yang cantik itu yang belum terjamah nges terjamah mah tercantik deh loba nu nunggu rumah tangga ngaromong ngeluh bahwa lama kasep ustad ayeuna mah pabelit banget yang beteng guys bawa lama kerek naga jika mojat cina jika Beethoven ayah nama cina sok ibu terek lintuh kumaha Sarege kaganggu jadi begang coba ganeng cina nges kerek teh nyam nyam nyam bekemnya tubuh ku bantal beak lima saminggu teh dicapek cina terus ibu rek cerai dengan kondisi suami ibu seperti itu cek ustad kumaha sabar weh insyaallah Allah ku sabar mah kesel Jangan ngarahkan cena Ustad gawena nate ngusep we tak pernah ibu mas saliraja di pamajikan anak pelong jika manehna melongku kumul tilu jam kieu we istiqomah cenah nyeri hate kadang mah timuru cenah kaku kumul, cek cek urang teh bu ibu atuh gerakanna jika kukumul mun salaki balik teh abong saranti ustad diamalkan salakina balik di kantor kiki tuan, Alhamdulillah ya perubahan kunaon naimane? Eh? gering dicabok sen abi ustad ari ibu bet itu, ai ibu kukumu lahir Nuresep batu ali curhat nanti gitu salah kita ustad ngespoho ke abi tara noe tara nyentuh mah gosok batu ali we cenarek sarete coba ibu gayana jika batu ali ngadungkuk insya Allah dihamplas nah ini penting sebelum menikah harus gaul wacana untuk ke arah sana teh kudu siap mental teh barusan saya baru hitbah sebelum maghrib ada yang Ustaz pengen hitbah katanya tapi pengen sama Ustaz dikasih nih sok pain tadhabun rek dibawa ke mana ya harus gaul berpikir tuntas itu berwawasan luas satu anak gaul itu yang cinta terhadap ilmu jadi mun aya na mah ngeunah we mau Ferrari ge teu sieun. Tapi tu boga na Ferrari metik dibere ngadeg-deg we. Da sieun ngagores. Sananya barangna halus tu boga na mah. Wala taqfu laisa laka bihi ilmun. Jadi indikasi dia pemuda gaul itu kalau dia mau mencintai ilmu seperti ini. Barang siapa yang meringankan langkahnya ke ilmu, Allah ringankan langkahnya dia masuk ke akhirat. Kalau Isa kasih tahu ya, sudah masuk Isa belum? Berapa menit lagi? Oke, okay, dua menit lagi ya. Nanti uh, next habis ini bisa bisa berjamaah soal sunat kita tanya jawab. Kalau ahwat boleh lewat tulisannya. Jadi gaul tapi soleh itu bi'ah solihah, bentuk lingkungan yang soleh. Out of the journal, out of the book, keluar dari zona lama. Amaro nabi tisomi hablillah, pegang tali Allah wal ibtiadi anil adatil jahiliyah, hijrah keluar dari zona jahiliyah. Yang gaul sekarang saya dipanggil oleh Kemenpora Sad nah cenah barudak Bandung eueuh di mall, eueuh tempat hiburan, tapi nampuyakna di masjid. Tanya we ke pelakuna cek saya teh. Keruan budak salah seorang aktivis pengajian, kenapa nak suka di masjid? Pak, zaman mau berakhir edan jawabanana. Keren, entak saya mah tebauan ah budak pang cina pengajian, nu metal cina murata, nu burger cina tartil, budak pang yang bisa adan ayeuna mah nya nyage mung di, mung ditancapkeun mikna hayangna diceklan biar jika bisa armaan gitu nya pas tihang mikna ya yeudah nggak disadar dicabat anjing cenah ya jadi sampai hikmahnya apa nutaraka masjid ke datang ada yang anjing di masjid RT datang, lurah datang, ketua Karang Taruna datang aneh orang teh nah kamar deh naon Ustad apa tuh dia eh anu nyebut anjing anu speaker nah ngamak dah orang sih orang teh itu ayah pelakunya, bro kadia bro ya diontrol. dah urut preman naon mang saya anu nyebut anjing di masjid cek lurah teh anjing anjing aing jeding dah sugan derek nepi kadinya ya gaul tapi soleh bapak mah aneh ku adan mah datang cina orang nyebut anjing mah datang dasar pi anjingan can asaw urang anu urusan anak jadi casing boleh berbeda tapi software harus sama ya satu bersatu bersaudara boleh beda-beda gaya tapi gaya-gaya semua setuju one finger tauhid movement jadi diri sendiri just the way you are yang penting satu frekuensi satu resonansi saya kembali setelah adan yang satu ini ya jangan mana-mana yang belum wudhu berwudhulah dulu sebelum diwudukan ya